Terutama di zaman seperti sekarang ini di zaman yang kurangnya ulama, kurangnya ahlul ilm, kurangnya para penuntut ilmu syariat dan semakin merajalelanya al-jahl kebodohan kita semua membutuhkan adanya pencerahan-pencerahan ilmiah tentang syariat ini tentang agama ini dalam masalah-masalah akidah keyakinan tauhid dan yang lainnya begitu pula dalam masalah-masalah hukum-hukum amaliyah dikarenakan menyebarnya kejahilan, kebodohan. Menyebarnya pemahaman-pemahaman yang hancur. Yang keliru dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tentu saja terbingungkan oleh banyaknya seruan-seruan, ajakan-ajakan untuk bergabung kepada suatu kelompok dengan klaim bahwa itulah Islam. Kita pada hari-hari ini hal yang ma'ruf dan masyhur di kalangan kaum muslimin adanya ajakan seruan untuk bergabung dengan satu kelompok yang dibesar-besarkan oleh media yang skalanya internasional yang dikenal dengan kelompok ISIS dan ditampakkan bahwa inilah kelompok Islam yang sesungguhnya inilah pejuang-pejuang Islam inilah yang akan memperjuangkan syariat Islam yang akan menegakkan daulah Islamiah negara Islam yang akan menerapkan hukum-hukum Islam la ilaha illallah Jika tidak ada pencerahan-pencerahan kepada kaum muslimin boleh jadi banyak dari kaum muslimin yang tertipu. Yang tidak mengerti hakikat kelompok tersebut. Sesungguhnya kelompok ISIS ini yang skalanya internasional yang berada di Irak sana ya Suriah dan Irak telah banyak didukung oleh kelompok-kelompok yang memang sealiran dari berbagai negeri Kelompok ini pada hakikatnya adalah salah satu kelompok yang menyimpang dalam Islam yang telah ditahdir telah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di masa hidupnya beliau alaihi salam bahwa akan muncul suatu kaum yang seperti itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu tidak punya daulah. Tidak punya negara yang sah. Mereka adalah orang-orang yang berkelompok yang sesungguhnya itu adalah pecahan dari kelompok Al-Qaeda. Al-Qaeda Usama bin Laden. Kemudian mereka menamakan diri mereka ISIS dan mengatakan mengatasnamakan bahwa mereka punya daulah. Padahal sesungguhnya di sana pada hakikatnya bagi yang mengerti dan mengikuti dengan baik mereka baru memiliki beberapa daerah dan mereka tidak punya negara sesungguhnya, tidak punya daulah. Tetapi begitulah dibesar-besarkan seakan mereka punya daulah padahal tidak. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang memberontak. Dan yang paling gampang untuk menunjukkan bahayanya kelompok ini dan ini bukan dari Islam dari ajaran Nabi Alaihissalam bahwa sasaran utama mereka adalah menghancurkan Arab Saudi, menyerang Makkah Madinah dan sekitarnya, negara Tauhid. Dikarenakan mereka memiliki fikrah khawarij Fikrah khawarij itu adalah fikrah mengkafirkan orang-orang muslim yang menurut pandangan mereka melakukan dosa-dosa besar kesalahan-kesalahan besar maka difonis sebagai kufar tidak ada yang muslim di sisi mereka kecuali kelompoknya sehingga dihalalkanlah darah-darah kaum muslimin termasuk pemerintah Arab Saudi sekalipun. Kalau kita melihat sejarah sebagaimana disyaratkan tadi bahwa sebenarnya kelompok ini sudah ditahdir jauh-jauh sebelumnya pada masa hidupnya Nabi SAW. Dulu ya dan ini sekaligus kami masuk untuk menyebutkan di antara prinsip-prinsip Islam di antara, di antara prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang dilanggar oleh kelompok ini. Prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang disepakati oleh salafus oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang dilanggar oleh kelompok ini yang menyebabkan mereka sesat seperti itu dan merusak di muka bumi. yaitu yang pertama kelom, e, eh, prinsip Ahlussunnah yang menyatakan taat dan patuh kepada pemerintah yang sah barron kana au fajiran baik penguasa ini penguasa yang baik yang saleh maupun penguasa ini penguasa yang fajir yang fasik yang punya banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa tetap wajib ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf tidak tentunya dalam perkara-perkara maksiat dulu Nabi alaihi wasallam pernah mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman mengumpulkan zakat kemudian Ali radhiyallahu anhu pulang ya membawa zakat berupa emas Nabi Alaihissalam selaku penguasa di samping Nabi Rasul juga selaku penguasa yang memimpin umat dengan pemerintahnya di Madinah punya kebijakan tentunya beliau punya kebijakan membagikan harta itu kepada empat pokok ya eh, Arab ketika itu Nah, kemudian ada seseorang ya, ada seseorang yang mengkritik Nabi alaihi salatu wassalam. Orang itu disebut Dul Khuwaisirah. Dul Khuwaisirah. Di antara cirinya orang itu kepalanya botak. Orang itu dengan lantang di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "I'dil ya Muhammad, Hadil kisma la yuradu biha wajhullah. Wahai Muhammad, adil kamu. Coba, ini Nabi kita Muhammad SAW dituding seperti ini. Adil kamu. Ini pembagianmu tidak adil. Ini tidak diinginkan dengannya wajah Allah, kata orangnya. Hal itu membuat para sahabat hampir-hampir ingin membunuh. Mereka ingin membunuh orang ini. Karena tindakan seperti ini di hadapan Nabi Alaihissalam. Ya, tindakan munafik. Tetapi Nabi melarang. Nabi Alaihissalam mengatakan, saya khruju min bid'i hadar rajul kaumun akan muncul nanti satu kaum dari keturunan orang ini. Yaqra'un al-Qur'an la la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi bacaan saja tidak melewati ya leher mereka tidak turun tidak merasuk ke kulub mereka tidak membuat mereka beriman dengan iman yang benar yaqtuluna ahlal islam mereka itu nanti kerjaannya adalah membunuh orang-orang Islam memerangi orang-orang Islam nah coba lihat kita lihat hadis ini isi situ ya yang diancam adalah sasaran utamanya adalah Arab Saudi. Nah, kaum muslimin jelas. Bahkan ulama-ulama di sana, orang-orang soleh banyak di sana. Ya, pusatnya Islam Makkah Madinah. Justru itu yang hendak diperangi. Nah, dan itu sudah terjadi sudah ada jenderal yang dibunuh oleh mereka, jenderal Arab Saudi. Nah, yang membuat pemerintah Arab Saudi harus waspada. Ya ahlal Islam. pekerja mereka itu membunuh orang-orang Islam. Wa yatrukuna ahlal awhan dan mereka membiarkan meninggalkan para penyembah berhala. Kata Nabi alaihi lain la in adraktuhum nahum kot laat. Sandainya aku mencapai masa mereka, niscaya aku akan membasmi mereka seperti dibasminya kaum Ad oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Nabi salam dengan posisi penguasa. Artinya ini tugas dan kewajiban kembalinya kepada penguasa yang sah. Muncul kemudian yang disebutkan oleh Nabi Rasulullah SAW ini buktinya pada masa khilafah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman yang dipersaksikan oleh Nabi Rasulullah SAW sebagai sahabat yang mati syahid terbunuh sebagai syahid di tangan musuhnya. Karena seorang tokoh munafik asalnya yang bernama Abdullah ibn Sabah. Ada seorang tokoh berketurunan Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Pura-pura masuk Islam. Dari Sana'a masuk ke Madinah, memprovokasi kaum muslimin mengkritik habis pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu mengkritisi kebijakan-kebijakannya sampai pada tahap sekelompok khawarij mengepung rumah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu kemudian membunuhnya. Terbunuh sebagai syahid radhiyallahu taala. Berlanjut kelompok ini menyusup di dalam tubuh pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang menggantikan Uthman. Sampai pada tahap ketika Ali radhiyallahu taala anhu membuat perdamaian dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu orang-orang Khawarij itu kecewa dan menganggap bahwa kebijakan Ali radhiyallahu taala anhu ini telah melanggar Al-Qur'an dan As-Sunnah kebijakan berdamai ya kebijakan berdamai tidak perang itu dianggap melanggar Al-Quran dan As-Sunnah Kemudian mereka menyatakan diri mencabut bayat mereka dari Ali radhiyallahu taala. Menyatakan diri keluar dari pemerintahan Ali radhiyallahu taala yang ketika itu berada di di negeri Irak. Ya, tepatnya di Kufah. Ya, memang di sana munculnya Khawarij yang ISIS ini sekarang berada di sana berkumpul di sana munculnya. Ya, mereka berkumpul di salah satu wilayah Kufa yang namanya Haruro. Ya, suatu tempat wilayah di Kufa yang bernama Haruro. Di sana mereka terang-terangan memproklamirkan mengangkat bendera mereka sebagai kelompok Khawarij dan menyatakan keluar dari kekuasaan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Ali dan kaum muslimin. Kemudian mereka membuat kerusakan, membunuhi dan merampok, membunuh kaum muslimin. Sehingga Ali radhiyallahu taala anhu sebagai penguasa yang sah berkewajiban melaksanakan perintah Nabi alaihi wasallam yang telah kita dengar tadi untuk membasmi khawarij Akan tetapi sebelum itu Ali radhiyallahu taala anhu mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk mendebati mereka, untuk menasihati mereka secara langsung. Ketika mereka berkumpul di tempat yang namanya Nahrawal siap untuk melakukan pemberontakan. Ali radhiyallahu taala anhu tidak langsung memerangi, tetapi mengutus Ibnu Abbas seorang diri. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu seorang diri masuk ke markas mereka. Kemudian menanyakan kepada mereka apa alasan kalian, apa hujah kalian. Mereka menyebutkan ini, ini, ini dijawab oleh Ibn Abbas. Raja Allah Ta'ala dan patah hujah-hujah mereka dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa 4000 pasukannya rujuk kembali kepada Al-Haqq. 4000 dari pasukan Khawarij yang dinasihati oleh Ibn Abbas semuanya rujuk, tobat dan kembali bergabung dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Sisanya tetap lanjut, tidak mau dinasihat. Itulah yang kemudian diperangi ya dan dibasmi oleh Ali radhiyallahu taala taala anhu dengan sahabat yang lain di Nahrawan tersebut. Tetapi qaddarallahu wa masyaallah. Sebagian tokoh-tokohnya, pentolan-pentolannya lolos. Ya, dan membuat makar untuk membunuh para sahabat. Terutama Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya tokohnya bernama Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim dia menyerang Ali bin Abi Thalib menyergap Ali bin Abi Thalib secara tiba-tiba di subuh hari ketika keluar dari rumahnya menuju masjid dengan pedang yang telah dibubuhi racun yang dengan itu terbunuhlah Ali radhiyallahu taala anhu yang juga telah dipersaksikan oleh Nabi SAW bahwa dia mati syahid di tangan musuhnya. Dari sejarah ini tampak bagi kita dua sahabat yang dipersaksikan oleh Nabi SAW mati sebagai syahid pembunuhnya adalah khawarij khawarij ini tadi semuanya kembali kepada satu prinsip yang dilanggar yaitu melanggar prinsip wajib taat kepada penguasa yang sah penguasa yang soleh maupun penguasa yang fasik Osman Ali radhiyallahu taala anhuma khilafnya adalah khilafah warisan Nabi. Berdasarkan persaksian Nabi SAW. Al-Khulafa'ur Rashidun. Dan dipersaksikan mati syahid. Jika keduanya diperlakukan begitu oleh kelompok Khawarij, bagaimana dengan pemerintah-pemerintah penguasa yang ada setelah mereka? Yang jauh tentunya kebijakannya dibandingkan kedua sahabat yang mulia ini. Dan di sini juga tanpa dari penjelasan tadi prinsip yang kedua yang dilanggar oleh kelompok khawarij dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah dari prinsip-prinsip Islam yaitu prinsip ahlus sunnah wal jamaah menyatakan seorang pelaku dosa besar seorang muslim jika melakukan dosa besar, maka dia dinamakan fasik. Masih muslim, mukmin nafisul iman, mukmin yang imannya lemah. Mukmin yang lemah iman. Dengan kefasikannya, dia beriman dengan imannya. Tetapi dia fasik karena kefasikannya. Dia masih muslim dia masih muslim. Masih mukmin tetapi lemah imannya. Hasis Dan terdapat dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan Kalau prinsip yang pertama tadi kita akan kepada pemerintah kita sering mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah rasulnya dan ulul amri minkum dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Maksud dalamnya ulama dan penguasa. Dan banyak hadis-hadis dari Nabi SAW tentang ini. Dalil-dalil tentang prinsip yang kedua tadi, yang dilanggar oleh kelompok khawarij. Kalau ahli sunnah mengatakan dia mukmin fasik dengan kefasikannya, dia tidak kafir maka khawarij mengatakan dia kafir. Khawarij mengatakan seorang muslim, seorang mukmin jika melakukan dosa besar satu saja dosa besar yang dilakukan maka dia menjadi kafir. Di dunia kafir, di akhirat kekal dalam neraka. Ini khawarij. ahli sunnah mengatakan tidak. Seorang muslim jika melakukan dosa besar, maka dia fasik. Ya. Dia tidak keluar dari Islam. Ini kita berbicara tentang orang yang tidak bertobat ya. Adapun orang yang bertobat maka tobatnya menggugurkan kesalahannya. Kemudian dia, dia meninggal dalam keadaan di atas kefasikannya tidak bertobat dari dosa besarnya di akhirat nanti nasibnya belum tentu masuk neraka. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki memaafkan, dia masuk surga. Jika Allah menghendaki dia dihukum dulu dengan dosa besarnya dalam neraka, tetapi tidak akan kekal dalam neraka. Akan keluar dengan syafaat. Akan keluar dengan syafaat. Karena dia masih muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan sesembahan-sesembahan Rob-Rob selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Wajib yaghfiru ma duna dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu. Dosa perzinaan, pembunuhan, ya, perampokan, pencuri dan yang lainnya yang tergolong dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya bagi yang Allah kehendaki. lina yasha. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya tergantung masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ubadah bin Shamit muttafaqun alaih meriwayatkan Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu jalis Nabi Alaihissalam mengatakan kepada kami dalam keadaan kami duduk bersamanya bayi'uni ala an la tusyiku bi syai'a bayi'uni ala la tusyiku billahi syai'a. Hendaknya kalian wahai kaum mukminin wahai sahabat ayat aku. yakni memerintahkan untuk membayar Nabi SAW. Untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan syirik. Wala tasriku dan kalian jangan melakukan pencurian. wala tazinu kalian jangan melakukan perzinaan wala taqtulu auladakum kalian jangan bunuh anak-anak kalian wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum warjulikum kalian jangan mendatangkan kebohongan-kebohongan yang kalian rekayasa wala ta'su fi ma'ruf jangan kalian jangan bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Waman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa di antara kalian menunaikan istibaiat itu, maka pahalanya di sisi Allah. Waman asaba min dzalika syai'an dan barang siapa terjerumus dalam salah satu dari dosa-dosa besar itu, perzinahan, pembunuhan, eh, pencurian dan semisalnya, Fa'aqabahu fid dunya kemudian Allah menghukum dia di dunia. Kalau ditegakkan hukum had oleh pemerintah yang sah, hukum syariat pencuri jika mencapai <clears throat> ya batasnya aturannya terpenuhi syaratnya terpenuhi maka dipotong tangannya ya jika pezina yang sudah menikah maka dirajam ya dan hukum-hukum had yang merupakan wewenang penguasa. Jika itu dilaksanakan, itu yang dimaksud dalam hadis. Jika kemudian dia dihukum di dunia, ditegakkan hukum had atasnya, atas dosa besarnya, bahwa kafaratullah, maka itu menjadi kafarat penghapus dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'an dan barang siapa terjerumus dalam salah satu dari dosa-dosa besar itu, fasatarahullah, kemudian Allah menutup aibnya. Ya, sebagian orang tidak diketahui bahwa dia melakukan dosa besar tersebut dan tidak terangkat kasusnya sampai ke pengadilan ke hakim. Fasatarullah. Fa'amruhu Allah Kata Nabi SAW, maka urusannya kembali kepada Allah. Bagaimana nasibnya di akhirat? Insya'a aqabah wa insya'a fa'anhu. Kata Nabi SAW, jika Allah menghendaki, Allah akan menghukum dia di akhirat dimasukkan dalam neraka. Tapi toh akan keluar nanti dari neraka dan masuk dalam jannah, dalam surga. Karena dia hanya pelaku dosa besar, fasik, tidak sampai kafir. Tetapi jika Allah menghendaki dia diampuni, dimaafkan sehingga bisa langsung masuk dalam surga. Ini yang dimaksud, yang dibicarakan adalah orang-orang yang melakukan kesalahan besar, dosa besar, kefasikan dan dia tidak bertobat sebelum meninggalnya. Adapun orang yang melakukan ini dan itu tetapi dia bertobat sebelum meninggal, maka dia bersih. Jika tobatnya memenuhi syarat, maka dia bersih, tidak dikatakan fasik. Dia tetap mukmin jika sudah bertobat. Tetapi ini penjelasan menunjukkan batilnya prinsip-prinsip yang dipegang oleh kelompok Khawarij. dengan penyimpangan pada prinsip-prinsip inilah mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintah yang ada dan dianggap bahwa itu adalah daulah kufriyah. Daulah-daulah pemerintah-pemerintah yang ada dianggap sebagai pemerintah-pemerintah yang kafir. Dan mereka mengklaim bahwa daulah Islamiyah negara Islam, pemerintah Islam ada pada mereka di sana di Irak kemudian mengajak seluruh dunia untuk membaiat mereka padahal mereka belum punya negara sama sekali baru menguasai beberapa wilayah di Irak satu kelompok yang dalam posisi mereka di sana posisinya pemberontak ini yang menipu banyak orang di dunia ini kemudian memberikan bayat dan datang bergabung ke sana ya ujung-ujungnya diajak untuk menggempur Arab Saudi yang merupakan pusat Islam tempat Ka'bah berada di sana di Makkah tempat seluruh kaum muslimin dunia ini datang beribadah berhaji dan berumrah Allahul Musta'an prinsip lain yang ketiga yang juga dilanggar oleh kelompok Khawarij Ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah meyakini pembagian orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bermacam-macam. Ada golongan orang kafir yang memang sifatnya mereka itu harbiyun. Memang memerangi Islam terang-terangan ya maka mereka yang seperti itu ya memang kaum muslimin memerangi mereka seperti pada sejarah pada eh, sejarah Nabi SAW orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Nabi SAW dengan pemerintahan yang sayang ada di Madinah bersama dengan kaum mukminin para sahabat. Nah itu maka Nabi SAW menegakkan jihad memerangi mereka. Ya. Di sana ada golongan-golongan orang kafir, ada tiga golongan yang berbeda dengan ini hukumnya. Yaitu golongan orang kafir yang disebut dengan al-mu'ahad yaitu orang kafir dari suatu negeri kafir yang antara negeri kafir ini dengan pemerintah Islam ada perjanjian dana tidak saling menyerang memerangi ini ya yang banyak terjadi pada masa kita ada hubungan bilateral ada hubungan damai antara negara-negara kafir dengan negara Islam Termasuk misalkan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi, Amerika Serikat dengan negeri kita. Nah, itu memang perjanjian negara. Ya. Maka kalau ada orang kafir dari Amerika misalkan datang ke negeri ini atau negeri Islam yang lainnya ya maka itu tidak boleh diganggu oleh kaum muslimin karena dia muahad Allah SWT berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak pernah melarang kalian. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama ini yang tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan untuk berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang berbuat adil. Ya. Jadi selama mereka tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri-negeri kita dan ada perjanjian damai maka Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Oleh karena itu ketika terjadi sulhul hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah antara Nabi Rasulullah dengan kufar Quraisy setelah sekian peperangan jihad berlangsung kemudian tahun itu ketika Nabi rasulullah wasallam hendak masuk umrah dengan sahabatnya dan tertahan di tempat yang bernama Hudaybiyah Kemudian Nabi SAW melakukan perjanjian. Dilarang. Nabi dan sahabat tidak boleh masuk Makkah. Eh. Kemudian yang terjadi adalah perdamaian. Sulh Hudaybiyah. Antara Nabi SAW pemerintahnya di Madinah. Dengan kufar Quraisy ada di Makkah. Terjadi perdamaian. Setelah itu bebas. Ya. Antara kedua belah pihak untuk saling memasuki negerinya bebas tanpa gangguan. Termasuk yang terjadi pada peristiwa itu pada hari-hari itu adalah ibunya Asma bint Abi Bakar. Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu anhuma. Ibunya datang dari Makkah berkunjung ke putrinya yaitu Asma di Madinah. Untuk ziarah Asma bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Apakah aku boleh menyambung hubungan dengan ibuku karena dia kafir?" Kata Nabi SAW boleh sambung hubungan dengannya. Disambut dan diterima. Ya. Karena posisinya ibunya adalah muahad ketika itu. Dari negeri kufar Quraisy yang ada perjanjian damai dengan negeri Islam pemerintahnya Nabi SAW. Yang kedua yang disebut dengan ahlu zimmah, zimmi, yakni orang-orang kafir yang hidup di bawah wilayah pemerintah Islam. Kemudian mereka membayar jizyah, upeti kepada pemerintah Islam. Dan yang ketiga yang dikenal dengan musta'min atau musta'man yakni orang-orang kafir yang datang dari negeri kafir minta izin secara resmi kepada pemerintah Islam untuk masuk ke negeri itu berkunjung entah urusannya ingin berdagang ya atau ingin e, pesiar ingin melihat-lihat negeri kaum muslimin atau ingin melihat masjid, ingin melihat kaum muslimin bagaimana cara sholatnya, bagaimana mereka membaca Al-Quran, penasaran, dan tujuan-tujuan yang lain. Yang jelas dia masuk secara resmi, diizinkan oleh pemerintah Islam, oleh penguasa setempat. Maka dia masuk dengan aman. Ya, seperti turis-turis yang masuk ke negeri kita. Ya, ini juga termasuk golongan orang kafir yang tidak boleh diganggu. Yang tidak boleh diganggu. Terlindungi. Inilah tiga golongan orang kafir yang dilarang ya diganggu oleh kaum muslimin berbeda dengan golongan yang pertama yang sifatnya harbi yang memang terang-terangan memerangi ya mengusir kaum muslimin bermaksud mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Prinsip ini juga dilanggar oleh kelompok Khawarij. Ya. Kalau kita melihat tadi ISIS itu skalanya internasional, kalau di berbagai negeri termasuk di negeri kita kita mengenal teroris. Ya. Itu skupnya nasional. Ya. Dan ada hubungan dengan ISIS internasional dengan munculnya ISIS. Sah. Oleh karena itu kita mendapati mereka dengan entengnya menteror atau mengebom kaum muslimin di satu tempat ya atau di tempat-tempat di sana ada turis-turis padahal ini melanggar syariat membunuh jiwa-jiwa yang terlindungi dalam syariat Islam tidak boleh tumpahkan darah dan ini kebaliman yang besar Ber berapa ya orang muslim yang dibunuh tanpa kesalahan yang jelas belum anak kecil yang tidak berdosa wallahu musta'an Oleh karena itu tampak bagi kita betapa radikalnya kelompok ini. Kelompok ini kelompok yang ekstrim, berlebihan. Ya, dengan sistem radikal keras seperti itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu sampai mengatakan pada hadisnya, pada hadis yang sudah disebutkan tadi, bahwa akan keluar dari keturunan orang ini yaitu dul huwaisirah kaum yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka tidak merasuk ke dada ke kulub ke kalbu-kalbu mereka ke hati-hati mereka tidak menambah iman mereka sibuknya membunuh kaum muslimin dan meninggalkan para penyembah berhala para pelaku kesyirikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah mereka keluar dari Islam yamru yamrukuna minad din keluar dari Islam kama yang sahmu minar ramiyah seperti melesat keluar anak panah yang menembus sasarannya kalau seseorang memanah hewan yang diburu dengan keras maka panah ini menembus sasarannya sampai keluar lagi kena tembus akhirnya keluar lagi melewati tubuhnya begitu permisalan Nabi sultan tentang orang-orang khawarij saking ekstrimnya masuk dalam Islam keluar lagi ya oleh karena itu sebagian imam-imam Islam termasuk mufti kerajaan Arab Saudi yang dulu yang telah meninggal yang telah wafat imam Ahlus Sunnah Syekhul Islam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah termasuk yang berdalil dengan hadis tadi untuk mengatakan bahawa kaum khawarij itu keluar dari Islam keluar mereka dari Islam menjadi kufar karena ekstrimnya tetapi sebagian imam-imam Islam berpendapat lain sebagian imam-imam Islam mengatakan kelompok khawarij tidak sampai pada tingkatan kafir tetapi mereka adalah orang-orang fasik dengan penyimpangan-penyimpangannya dengan kesesatan-kesesatan yang keras itu Dalam hadis yang lain Nabi alaihi wasallam menyifati mereka pada hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad. Riwayat Abu Umam Al-Bahili. Kata Nabi alaihi wasallam memperingatkan dari kelompok Khawarij kilabun nar. Kelompok Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ini sabda Nabi alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi. Disediakan oleh At-Tirmidzi Al-Albani dan Syekh Mukbil rahimahumullah. Dari Abu Umam Al-Bahili, Sudai bin Ajlan, Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu taala meriwayatkan dari Nabi SAW pernah bersabda, Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ini menunjukkan kepada kita ancaman bahwa mereka itu penghuni neraka. Menunjukkan mereka sesat. Jalan mereka jalan yang mengantar kepada neraka. Bahkan dikatakan mereka anjing-anjingnya neraka. Na'udzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. yang demikian. Kemudian kata Nabi SAW kelanjutan hadis, "Syarru qatla tahta adim sama." Mereka adalah sejelek-jelek korban yang terbunuh di kolong-kolong langit. Artinya ketika penguasa dan pemerintah membasmi dan membunuh kelompok Khawarij maka kelompok-kelompok Khawarij yang terbunuh ini adalah sejelek-jelek orang-orang yang terbunuh di bawah kolong-kolong langit sebaliknya khairu qatlaman qataduh sebaik-baik korban mereka adalah orang-orang yang dibunuh oleh Khawarij. Sebaik-baik korban pembunuhan adalah korban yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Di hari kiamat, di hari wajah-wajah ada yang ceria, putih ceria, senang, bahagia. Wataswaddu wujuh dan ada juga wajah-wajah yang hitam. Muram, sedih, ketakutan. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum Adapun orang-orang yang hitam wajahnya dikatakan kepada mereka akafartum ba'da imanikum Apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Fadhuqul azab lima kuntum takfurun maka rasakanlah adab Allah dikarenakan kekufuran kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya ceria, orang-orang yang benar akidahnya, keyakinannya, prinsipnya, beramal soleh, kemudian mereka masuk dalam jannah Allah, mereka lah orang-orang yang ceria wajahnya, maka di dalam rahmat Allah, dalam jannah Allah mereka kekal di dalamnya. Semoga dengan penjelasan yang kami sampaikan ini sedikit memberikan pencerahan kepada kaum muslimin agar kita berhati-hati dari adanya gerakan-gerakan radikalisme yang keras yang mengajak kepada kesesatan penyimpangan dan semoga Allah SWT senantiasa memberi taufik kepada kita agar istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar dan kami akhiri ceramah ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in.